Dalam dua pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang beberapa mukaddimah penting seputar asyam baik yang berkaitan dengan pengertian asyam itu sendiri ataupun beberapa permasalahan yang terkait dengan hikmah-hikmah dari asyam. Pada hari ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan hadis pertama dari kitab Asyam yang yang terdapat di dalam kitab Umdatul Ahkam. Berkata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, الحديث الرابع والسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليسمه الحديث الرابع والسبعون بعد المئة حديث yang ke-174 dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah Semoga Allah meridainya. Sahabat Abu Hurairah sebagaimana yang sering kita sebutkan beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang di masa jahiliyah <clears throat> bernama Abdul Syams bin Sakhr Ad-Dausi kemudian setelah masuk ke dalam agama Islam. Nama beliau menjadi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga musuh-musuh Islam baik dari kalangan kelompok-kelompok sesat ataukah dari kalangan orang-orang kafir dalam hal ini para orientalis mereka bersepakat untuk menghujat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan suatu harapan dengan suatu tujuan agar supaya sebahagian besar dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak dan tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Maka dari itu kita semua harus meyakini bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat yang mulia yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendapatkan doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar dimudahkan di dalam menghafal. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an adalah hadis yang akan kita pelajari pada hari ini. Qala Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليسمه Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu bahawa di dalam ilmu mustalah ilmu mustalah al-hadis bahwasanya periwayatan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melalui beberapa jalur atau beberapa cara terkadang dari ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang sedang kita pelajari ini, terkadang dari perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menyaksikan, lalu mereka riwayatkan apa yang mereka saksikan dari perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang dalam bentuk takrir persetujuan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat mengamalkan amalan tertentu, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikannya dan tidak menegurnya atau melarangnya. Ini pun termasuk bagian periwayatan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang sedang kita pelajari ini adalah yang bersumber dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La taqaddamu Ramadana. La taqaddamu asalnya adalah la tataqaddamu. Asalnya la tataqaddamu. Kalau kita lihat dalam bentuk fi'il mudhari' di dalam bahasa Arab, taqaddama yataqaddamu. Kalau fi'il nahinya yang dalam bentuk larangan, la tataqaddamu. Bila larangan itu untuk banyak. Namun di sini tak yang pertama dihapuskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dibenarkan di dalam praktek bahasa Arab. La taqaddamu. Janganlah kalian mendahului. Ramadhan. Bulan suci Ramadan. Bisaumi yaumin au yaumaini. Dengan melakukan saum sehari au yaumaini atau dua hari sebelum Ramadan datang. Janganlah kalian mendahului bulan suci Ramadan dengan melakukan saum sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Illa rajulan kecuali seorang lelaki kana yasumu sauman yang dia senantiasa melakukan suatu saum tertentu fal yasumhu maka hendaklah dia melakukan puasa tersebut nah ini terjemahan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang kita pelajari ini Ikhwani fid din a'azzakumullahu jami'an. Hadis yang sedang kita pelajari ini sangat terkait dengan pelaksanaan siam di bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan merupakan bulan siam yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin. Bahkan ia termasuk salah satu dari rukun Islam. Berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dikarenakan kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam melakukan setiap ibadah, setiap amalan, termasuk yang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan dalam hal ini adalah siam, maka kita pun harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di antara aturan tersebut adalah larangan yang telah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan saum sehari atau dua hari sebelum datang bulan suci Ramadan. Di sini disebutkan la taqaddamu Ramadana bi saumi yaumin aw yaumaini. Apa yang dimaksud dengan larangan di sini? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan tentang makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini beliau berkata ai la yataqaddamu ramadhana بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف لا يتقدم رمضان janganlah salah seorang mendahului bulan Ramadan bisaumi yaumin yu'addu minhu biqasdil ihtiyat lahu dengan melakukan puasa sehari yang dia anggap bagian dari bulan Ramadan. Apa tujuannya? Biqasdil ihtiyati lahu dengan tujuan berhati-hati terhadap bulan suci Ramadan tersebut. Karena kita tahu bahwasanya di antara umat ini ada jenis-jenis orang yang luar biasa semangatnya di dalam menjalankan ibadah, termasuk ibadah siam. Yang terkadang sampai pada tingkatan keraguan-raguan ketika melakukan bulan ibadah siam di bulan suci Ramadan masih ragu-ragu jangan-jangan sehari sebelum Ramadan itu sudah masuk Ramadan atau dua hari sebelum Ramadan itu sudah masuk Ramadan maka menurut orang-orang tersebut kalau begitu kita berhati-hati saja agar tidak terluput dari bulan dari uh, bulan suci Ramadan. Akhirnya mendahului Ramadan yang sudah resmi didahului dengan puasa, didahului dengan siam sehari atau dua hari. Apa tujuannya? Tujuannya adalah dalam rangka kehati-hatian. Nah, yang seperti ini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala seorang melakukan siam sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan dengan alasan berhati-hati, jangan-jangan sudah masuk bulan suci Ramadan. Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan فَإِنَّ inna shaumahu murtabitun fala hajata ila takallufi. Karena sesungguhnya saum Ramadan murtabitun birru'yah sangat terkait sekali dengan ru'yatul hilal. Dengan munculnya bulan tanggal 1 Ramadan. Kalau belum muncul tanggal 1 Ramadan, maka tidak ada saum Ramadan. Karena memang pelaksanaan saum di bulan suci Ramadan sangat terkait dengan munculnya hilal, munculnya bulan pada tanggal 1 di bulan Ramadan tersebut. Fala hajata ila takallufi. Maka dalam kondisi yang seperti ini tidaklah dibutuhkan sikap yang berlebih-lebihan. Artinya tidak boleh masing-masing dari kita berlebih-lebihan di dalam menyiapkan ibadah siam bulan suci Ramadan dengan cara yang seperti ini. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menukilkan perkataan para ulama. Qala al-ulama ma'na al-hadithi la tastaqbilu Ramadana bisiyamin ala niyatil ihtiyati li Ramadan. Para ulama mengatakan makna hadis ini adalah la tastaqbilu janganlah kalian menyambut bulan suci Ramadan bisiyamin dengan melakukan siam. Ala niyatil ihtiyati dengan niatan kehati-hatian li Ramadan. Kehati-hatian untuk menjaga Ramadan tersebut. Kehati-hatian yang tadi telah disebutkan ragu-ragu atau khawatir jangan-jangan sebelum pengumuman resmi masuknya bulan suci Ramadan itu sudah masuk Ramadan. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwasannya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bi saumi yaumin aw yaumaini berkaitan sekali dengan perbuatan orang-orang yang melakukan puasa sehari atau dua hari menjelang Ramadan dalam rangka ihtiyatan tadi. Dalam rangka kehati-hatian atau kekhawatiran jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan. Hal ini dikuatkan atau lebih dikuatkan dengan apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya. Illa rajulan kana yasumu sauman fal yasumhu. Kecuali seorang lelaki yang telah terbiasa melakukan suatu saum fal yasumhu maka hendaknya dia melakukan saum tersebut artinya ketika ada seseorang rojulan di sini kharaja makhrajal ghalib wanita juga masuk wanita juga masuk kecuali laki-laki dan juga kaum wanita yang terbiasa melakukan siam atau saum di hari di hari-harinya. Seperti apa contohnya? Seperti sudah terbiasa melakukan siam Senin, Yaumul Isnin, wal Khamis. Atau terbiasa melakukan siam Dawud, sehari som, sehari tidak. Lah kebetulan misalnya Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka pada hari jamul Khamis pada hari Kamis karena dia sudah terbiasa melakukannya, maka boleh untuk melakukan Som di hari Kamis tersebut karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan persiapan Ramadan. Ataupun terkait dengan puasa Dawud yang kebetulan waktu hari Kamis tersebut gilirannya untuk melakukan saum Dawud, maka boleh bagi dia untuk melakukannya. Karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan kehati-hatian di dalam menjaga uh, bulan uh, siam di bulan Ramadan tersebut. Atau yang lainnya, apakah itu kobok, membayar siam lama tidak membayar, ternyata Ramadan sudah dekat. Kurang Ramadan, kurang lebih kurang lima hari, dia baru membayar puasanya, siamnya lima hari. Pas hari terakhir adalah hari sehari menjelang Ramadan. Atau sebelum terakhirnya dua hari sebelum Ramadan. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Atau berikutnya yang terkait dengan nazar. Seorang punya nazar tertentu yang terkait dengan melakukan saum yang pelaksanaannya di hari tersebut misalnya. Kebetulan pas hari tersebut menjelang Ramadan. Maka yang seperti itu e, tidak mengapa. Untuk lebih jelasnya kita membaca sedikit keterangan Syekh Al-Bassam hafizahullah taala yang terdapat di dalam Taisirul Alam. Berkata Syekh Al-Bassam hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmali pengertian hadis secara global Asyari'ul Hakim yuridu at-tamyiza bainal ibadati wal 'adati. Asy-Syari' Al-Hakim, pemberi syariat yang maha bijaksana, yakni Allah Subhanahu wa taala, yuridu tamyiz, menginginkan adanya suatu perbedaan. Suatu perbedaan bainal ibadati wal adati, antara ibadah dengan kebiasaan. Wa yuridu an yumayyiza baina furudil ibadati wa nawafilihah dan berkeinginan pula untuk membedakan antara ibadah-ibadah yang fardu yang sifatnya wajib dalam hal ini adalah saum Ramadan wa nawafilha dan yang bersifat sunnah saum-saum yang sunnah dalam kasus ini al farqu baina hadza wa agar terjadi perbedaan agar ada perbedaan antara yang ini dan yang itu antara yang wajib dan yang sunnah antara yang ibadah dan yang adat kebiasaan lidza fa innahu naha عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو أو نحو ذلك ليكون muftiran musta'iddan lisiyami syahri Ramadan. Oleh karena itu, maka sungguhnya pemberi syariat ini melarang melarang kaum muslimin untuk mendahului saum Ramadan bisiyami yaumin au yaumaini dengan melakukan siam sehari atau dua hari au nahwi au nahwi dzalika atau yang seperti itu liyakuna muftiran musta'iddan lisiyami syahri Ramadan agar supaya seorang muslim di sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu dalam keadaan muftir dalam keadaan tidak melakukan saum dan dalam keadaan musta'iddan penuh persiapan di syahri Ramadan untuk melakukan siam di bulan suci Ramadan. Illa kecuali man kana lahu 'adatun min saumin kayaumil khamisi kayaumil khamisi awil itsnaini aw qada'in tadayaqa waqtuhu aw nadharin lazimahu falyasumhu li'annahu ta'allaqa bisababihi. Bikhilafi nafli siyamil mutlaqi fa'aqallu ma fihi al-karahatu. Kecuali seseorang yang mempunyai satu kebiasaan terkait dengan saum. Kecuali seseorang yang biasa melakukan saum. Kayaumil khamis seperti saum pada hari Kamis. Awil Isnain atau saum di hari Senin. Au qada'in tabayaqa waktuhu atau seorang yang mengkodok saum, membayar saum yang sebelumnya dia telah tinggalkan. Tabayaqa waktuhu yang waktunya sudah sempit. Waktunya sudah mendekati Ramadan. Sudah mepet dengan masuknya bulan suci Ramadan. Au nadharin lazimahu. Atau adanya satu nazar untuk berpuasa, untuk bersiap melakukan saum lazimahu yang dia harus lakukan. Fal yasumhu maka hendaknya dia melakukan saum tersebut li'annahu ta'allaqa bisababihi karena saum yang dia lakukan itu berkaitan dengan sebab-sebabnya ketika melakukan saum di hari Kamis karena memang dia telah terbiasa melakukan saum di hari itu sebabnya jelas atau ketika melakukan saum di hari Senin maka sebabnya pun adalah jelas yaitu karena dia telah terbiasa melakukan som di hari Senin. Demikian pula ketika membayar hutang buah hutang som yang waktunya telah mepet dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka ini pun merupakan satu sebab yang mengharuskan dia atau membolehkan dia untuk melakukan som di hari itu. Demikian pula yang terkait dengan nazar. Juga demikian adanya bikhilafi naflis siyamil mutlaqi berbeda dengan siam yang bersifat mutlak siam yang bersifat mutlak yang dimaksud dengan siam yang bersifat mutlak adalah siam yang tidak ada kaitannya dengan kebiasaan yang dilakukan. Atau siam yang tidak terkait dengan qadha ataupun nazar. Yang lebih khusus lagi siam yang memang dilaksanakan dalam rangka kehati-hatian. Jangan-jangan hari itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Maka yang seperti ini dilarang di dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya bila dilakukan, bila melakukan saum sehari atau dua hari sebelum bulan suci Ramadan? Selain orang-orang yang telah diizinkan oleh Rasul SAW ini, maka Syekh Al Bassam menyatakan faaqallu ma fihi al karahatu. Minimal hukumnya adalah makruh. Minimal hukumnya adalah makruh. Karena para ulama berbeda pendapat tentang hukum saum sehari atau dua hari sebelum Ramadan yang kaitannya dengan siam mutlak atau lebih khusus lagi memang siam yang dipersiapkan dalam rangka menjaga atau dalam rangka kehati-hatian terhadap bulan Ramadan tersebut Sebagian ulama menyatakan hukumnya makruh, sebagian lagi menyatakan hukumnya haram. Adapun para ulama yang menyatakan bahwa hukumnya haram adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhumah marfu'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda man shama yawm syakki faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang melakukan saum yaum syakki pada hari syak maksudnya sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan melakukan saum dalam rangka kehati-hatian yang telah disebutkan tadi, faqad asa Abul Qasim. Maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud wa Tirmizi An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim rahimahumullahu taala. Idzan ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya di antara aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya terkait persiapan untuk melakukan ibadah siam di bulan suci Ramadan, maka tidak boleh bagi kaum muslimin ataupun muslimat untuk melakukan siam sehari atau dua hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan dengan maksud berhati-hati jangan-jangan hari itu sudah masuk hari siam Ramadan. Karena sesungguhnya pelaksanaan siam di bulan suci Ramadan sangat terkait dengan munculnya hilal tanggal 1 bulan suci Ramadan. Sebelum masuk tanggal 1 bulan suci Ramadan, maka tidak ada siam Ramadan. Kemudian dari sini pula kita bisa mengambil suatu faidah, suatu kesimpulan bahwasanya bagi orang-orang yang melanggar hal ini melanggar tetap melakukan siam sehari atau dua hari menjelang bulan suci Ramadan dengan niatan yang tadi telah disebutkan maka sebagaimana hadis Ammar bin Yasir faqad asa Abul Qasim telah bermaksiat telah menyelisihi telah menyimpang dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kesimpulan berikutnya bahwasanya ancaman tersebut terkecualikan bagi orang-orang yang memang telah terbiasa melakukan siam. Apakah itu siam pada hari Kamis, pada hari Senin, atau siam Dawud, atau dikarenakan adanya koba membayar hutang siam yang waktunya sudah mepet atau karena nazar maka bagi mereka-mereka ini diperbolehkan untuk melakukan siam yang tadi telah disebutkan walaupun di hari hari itu walaupun sehari atau dua hari menjelang uh, datangnya bulan suci Ramadan. Itulah mungkin beberapa kesimpulan yang dirasa penting terkait dengan hadis yang ke-174 yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk tafaqquh fid untuk mendalami agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wallahu a'lam bissawab ila huna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa walhamdulillahi rabbil alamin.